عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله وإياكم منها فالحمد لله إخوانا في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا Eh, sebelum kita lanjutkan pembahasan dari sifat salat memasuki rakaat kedua dan tasyahud awal ada dua perkara yang mumpung kami teringat untuk kita uh, revisi apa yang pernah kita sebutkan yang lalu Kemarin kita membaca sebuah ayat walau ittaba'ta ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. As-shawab law ittaba'al haqq law ittaba' law ittaba'al law ittaba'al haqq ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, tentulah akan menjadi rusak langit-langit maupun bumi beserta seluruh isinya. Kemarin kita sebutkan walawit taba'ta ahum. <clears throat> Namun ayatnya walawit taba'al ahwa ahum. <clears throat> Di mana telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu Bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sekian banyak anugerah, nikmat dan keringanan pada syariat agamanya pada kewajiban ibadah kita kepadanya subhanah seperti kemarin kita contohkan 50 kali salat sehari semalam dan dalam Isra Mi'raj telah dikurangi diturunkan atas saran Nabiullah Kalimullah Musa alaihissalam salam jadi 40 berbalik lagi kemudian 30 20 10 hingga 5 maka semestinya seorang muslim untuk mengetahui dan menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak tidak bisa kita menghitungnya sudah sangat banyak Allah Subhanahu wa taala meringankan kita dan demikian pula di antara contohnya dalam hal salat Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya Tidak mampu berdiri sambil duduk Tidak mampu sambil berbaring Akan tetapi bagaimanapun telah diperingan Ibadah-ibadah tersebut Masih saja <clears throat> Ada yang menganggapnya Berat ya Bahkan Alhamdulillah Menganggapnya ini sebuah Kepayahan, ribet banyak aturan demikian dan demikian. pada sesungguhnya yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala telah banyak dan lebih banyak. Coba lihat perkara yang diharamkan. Meskipun sebagian mengatakan banyak, namun yang halal lebih banyak. Coba lihat al-muharramat minan nisa. Wanita yang diharamkan dinikahi disebutkan berapa jenis. Dari usul ke atas ibu, nenek ke atas atau fard cabang ke bawah, anak kandung, cucu dan terus ke samping saudari perempuan, mbak, adik. Dan itu pun hikmahnya luar biasa. Namun yang halal berapa banyak? Banyak sekali. Makanan yang haram tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mungkin sebagian mengatakan banyak. Berapa banyak yang halal? Maka kerupuk, tempe, ya, kecap, saus berbagai macam nih banyak oleh karenanya seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu tiap orang akan rusak langit dan bumi. Tiap orang diperturutkan, dituruti <clears throat> eh, setiap eh, keinginannya maka tentu tentu seluruhnya menjadi baik. Itu kemarin tentang ayat yang kita baca. Lawit taba'al haq ahwa'ahum lafasadatis samawati wal Kemudian uh, tanbih yang kedua kemarin tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terakhir kita baca, hadis riwayat Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha min raka'atis tsaniyah istaftaha al-qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit dari rakaat kedua minar raka'atis tsaniyah ya, kemarin kalau tidak salah kita sebut menuju rakaat kedua mungkin karena terburu iqamat sehingga tidak apa terburu tidak mencermati hadis atau salah ucapkan karena Rasulullah SAW idza nahadha minar raka'atis tsaniyah ya, kemarin saya tidak salah uh, ingat saya keliru mengucapkan Dahulu Rasulullah SAW apabila bangkit minar rakaat tsaniyah dari rakaat kedua, istaftaha al-qiraah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau membuka bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin walam yaskut. Tapi tentang rakaat ini mungkin butuh e, ditunda tentang syarah hadis apa yang disebut min rakaat tsaniyah namun di sini disebutkan beliau membuka bacaan dengan alhamdulillahirobbilalamin walam yaskut dan beliau tidak diam. Kemarin kita sebutkan tentang yang membaca jahar dengan alhamdulillahirobbilalamin berdasarkan hadis Anas bin Malik dan itu ada dalam Umdatul Ahkam Bukhari Muslim sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar kulluhum yabda'una bilhamdulillahirobbilalamin Kata Anas bin Malik, aku pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan mereka semua memulai dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kemudian kemarin kita sebutkan bahwasanya itu tidak menafikan makna atau maknanya mereka tidak membaca basmalah. Akan tapi dibaca dengan sir, ya, dibaca dengan sir. <clears throat> Adapun Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam Al-Mughni beliau menyebutkan setelah menyebut hadis ini wa hadza yadullu ala annahu lam yakun yastaftih wa la yastaiz. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi wasallam tidak membaca doa istiftah, tidak pula membaca ta'awuz. Karena beliau memaknai hadis ini Nabi ketika bangkit ke rakaat berikutnya jadi nanti butuh dirujuk apakah menuju rokat kedua atau rokat ketiga. Beliau membuka rokat berikutnya, yang jelas bukan rokat pertama. Beliau membuka bacaan dengan Alhamdulillahirobbilalamin walam yaskut tanpa diam. Artinya setelah takbir intikal takbir perpindahan Allahu Akbar beliau langsung membuka Alhamdulillahirobbilalamin tanpa terdiam beberapa saat berbeda dengan rokat pertama Pernah kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraah, mada taqul?" Wahai Rasulullah, Bagaimana menurut Anda apakah yang Anda baca diamnya Anda antara takbiratul ihram dengan bacaan Quran Anda, Al-Fatihah? Apa yang Anda baca? Ketika sahabat Taib memahami Rasulullah SAW diam beberapa saat dan seakan membaca sesuatu. Ya. Dan terkadang sahabat mengetahui bacaan Rasul meskipun sir pelan itu dengan tahrik kelehiati dengan pergerakan jenggotnya di antaranya. Maka Abu Hurairah mendapati kok setelah takbiratul ihram berhenti beberapa saat baru baca pernah kita lewati. Kemudian bertanya apa yang anda baca? Baru Rasulullah mengatakan Akul Allahumma ba'id baini sampai akhir Di antara doa istiftah Itu menunjukkan bahwasanya eh, Doa istiftah tidak wajib Telah kita sebut Karena Rasul tidak mengajarkannya sebelum ditanya oleh Abu Hurairah Rasul tidak memerintahkannya Namun Abu Hurairah bertanya Anda diam antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah Apa yang Anda baca ya Rasulullah? Saya baca Allahumma ba'id baini Menunjukkan satu hukumnya sunnah Pernah kita lewati dan yang kedua menunjukkan bacaan istiftah itu sirriyah, pelan. Ya. Namun disebutkan dalam hadis ini di rakaat berikutnya Nabi alaihi wasallam langsung memulai Rabbil alamin walam yaskut tanpa diam lama. Ya, tanpa ada jeda. Jadi setelah takbiratul eh, takbiratul intiqal Allahu akbar berdiri ke rakaat berikutnya langsung Rabbil alamin. Ini. Baik dan ini juga bisa menjadi dalil pernah kita bahas masalah Al-Fatihah dan eh, masalah fikih sekali lagi adalah masalah yang longgar fi tasamuh kita harus berlapang dada dalam menyikapi ini bahwasanya memang di sana ada sebagian ulama yang menganggap eh, basmalah taib itu disunahkan untuk dibaca di setiap awal surat dan merupakan bagian ayat dari Al-Qur'anul Karim namun bukan termasuk bagian dari sebuah surat. Dan ini ada khilaf di antara ulama ya, tentang masalah ini dan pernah kita bahas. Namun para ulama sepakat tentang bahwa Al-Fatihah itu sab'ul matani, tujuh ayat. Mereka sepakat. Hanya saja tujuh ayat ini dimulai dari apa? Ya. Ini dalam bab murajaah kita singgung sejenak. Ada yang mengatakan dimulai dari bismillahirrahmanirrahim satu Alhamdulillah Rabbil Alamin dua Terus, terus terusnya sampai ayat ketujuh Yaitu Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. tujuh. Dan sebagian ulama mengatakan yaitu basmalah itu merupakan ayat dalam Al-Qur'an dan merupakan awal permulaan setiap surat namun bukan termasuk bagian darinya. Setiap surat kecuali surat Taubah pernah kita bahas. Seperti kalau kita buka Al-Quran ada surat Al-Ikhlas. Di situ ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Qul huwallahu ahad satu. Yang ditulis satu adalah setelah Qul ahad. Allahus samad dua. Ya. Lam yalid walam yula yulad dan seterusnya. Artinya diawali dengan basmalah dan itu permulaan tiap surat akan tapi tidak dimasukkan itu bagian dari surat Al-Ikhlas satu. Bismillahirrahmanirrahim satu. Qul huwallahu ahad dua. Tidak. Namun dibuka bisa dibuka di mushaf Al-Ikhlas dan An-Nas, Al-Falaq, semua surat diawali dengan basmalah kecuali surat Taubah dan basmalah tidak dihitung sebagai ayat nomor satu. Maka sebagian ulama menganggap Al-Fatihah pun juga demikian. Dimulai ayat yang pertama dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan pernah kita bahas begitu pula hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjawab hambanya ketika berdoa Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamadani Abdi Hambaku sedang memujiku Kemudian seorang hamba membaca lagi ar rahman ar Rahim Allah menjawab lagi terus Dimulai di situ dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kemudian juga uh, siak ataupun munasabah tawafuk bainal ayat kesesuaian kecocokan antara ayat satu dengan yang lain kalau dibaca dimulai dengan bismillah basmalah maka ayat yang terakhir jadi paling panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin panjang sekali. Adapun dimulai dengan alhamdulillah rabbil alamin. Satu, Ar-Rahmanir Rahim. Dua, Maliki yaumiddin. Tiga. Terus yang terakhir iya karena Abu eh, Taib eh, Ihdina siratal mustaqim Lima Siratal ladzina an'amta alaihim 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tujuh dan ini perbedaan yang e, dijumpai dalam kitab-kitab fikih tentang bab permasalahan ini. Dan eh, salah satu mereka mungkin bisa menjadikan hal ini sebagai dalil memulai dengan alhamdulillahirabbil Walam yaskut tanpa beliau e, diam sejenak sebelumnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Ini pendapat yang kuat. Sunnah dan sebagian ulama mengatakan itu rukun karena termasuk bagian dari apa? Al-Fatihah. Dan bukan bermakna kemudian seseorang yang berpandangan ini rukun. Saya tidak sah sholat di belakang imam fulan karena membaca Alhamdulillahirobbilalamin terlebih dahulu. Tapi kita katakan maka tidak seperti ini sikap para pendahulu kita, para sahabat. Tapi Kenapa? <clears throat> Di situ ada ihtimal, ada kemungkinan. Mungkin imam yang membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Dia membaca basmalah tapi sir Sebagaimana sering Nabi SAW Abu Bakar Umar Membaca dengan mengeraskan Memulai dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Namun Bismillah dibaca Namun dengan apa? Sir Dengan pelan Dan siapa tahu imam yang sedang kita ikuti Dia membaca basmalah namun sir ya. Kemudian kalaupun jelas Misalnya seorang tidak membacanya dan itu pilihannya, istihadnya. Maka tetap sah kita sholat di belakang imam yang memilih dengan pilihannya. Salah satu buktinya adalah Sahabat dulu berbeda pendapat tentang apakah makan daging unta itu membatalkan wudhu atau tidak. Sebagian sahabat menganggap tidak batal makan daging unta dan sebagian sahabat menganggap makan daging unta membatalkan wudhu sebab pernah ditanya Rasulullah SAW, "Anatawaddau min luhumil ibil?" kala na'am. Ya. Apakah kita harus wudhu dari daging unta kita makan? Iya, jawab Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya min luhumil ghanam, apakah kita harus ataukah kita mestinya berwudu setelah makan daging kambing? Rasul menjawablah tidak." Ya. Maka berkaitan tentang hadis tersebut, ada sebagian mengetahui, sebagian tidak, atau sebagian mengetahui hadis tersebut namun tidak memahami itu wajib. Namun mungkin sunnah saja butuh lagi. Berbeda pendapat mereka. Namun para sahabat tetap sholat berjamaah. Meskipun dipimpin oleh imam yang memandang yaitu apa? makan daging unta tidak membatalkan wudhu. Padahal dirinya berpandangan makan daging unta membatalkan wudhu. Mereka makan bersama dalam satu jamuan para sahabat. Dihidangkan makan daging unta. Mereka makan. Setelah itu mereka sholat berjamaah. Sebagian sahabat memahami ini wajib wudhu. Makan daging unta pembatal wudhu. Maka sebagian mereka wudhu. Dan ternyata imamnya berpandangan tidak membatalkan wudhu dan mengimami sholat dan para sahabat tetap sholat di belakangnya. Banyak kejadian seperti ini diantaranya para sahabat sholat di belakang Khalifah Osman <clears throat> bin Affan ketika itu. Beliau mengimami sholat di Mina dengan empat rakaat. Setelah selesai salam, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Kalimat istirja diucapkan ketika ada musibah. Kemudian ditanya, Lima starja'ta. Kenapa Anda mengucapkan innalillahi wa inna rajiun? Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan sallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar rakaataini bi Mina. Aku salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua rakaat di Mina. Dengan Abu Bakar demikian pula dua rakaat di Mina. Dengan Umar dua rakaat di Mina. Namun ketika itu mendapati istiadat Utsman bin Affan kok sholat empat rakaat. Kemudian dan sebagian mengatakan Utsman memiliki banyak sahabat di Mekah dan menganggap dirinya sudah tidak safar dan memahami kalau Nabi sholat dua rakaat dulu karena sholat safar. Sehingga beliau menganggap ini itmam menyempurnakan empat rakaat istihad. Dan sebagian mengatakan tidak, tetap dua rakaat. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar namun ditanya oleh Ibnu, Ibnu Mas'ud ditanya, kalau begitu kenapa Anda tidak membuat jamaah sendiri? Kenapa Anda masih sholat di belakangnya Utsman bin Affan? Dia mengatakan al khilafu syar. Perselisihan itu jelek. Kata beliau. Maka imam terkadang ya, pakai pakai suah padahal sunnah kan. Terkadang dia tidak pakai sarung, terkadang bacaannya juga ya, eh, kurang fasih namun masih sah. Terkadang ya, tidak begitu tahu tentang hukum sholat bukan kemudian kita saya nggak cocok sama imamnya ini bikin jamaah sendiri nah, ikut sholat di belakangnya ya in asobu falakum walahum kalau imam-imam itu benar mengimami kalian benar sholatnya pahalanya untuk mereka dan untuk kalian wa in akhtau kalau imam-imam itu salah mengimami falakum wa alaihim pahalanya untuk kalian salahnya untuk mereka atau pertanggungjawabannya atas mereka Nah, hmm. Tapi ini berapa berkenaan tentang masalah hadis Abu Hurairah membuka memulai dengan alhamdulillah rabbil alamin. Tapi kita lanjutkan. Wa takunu hadhihi rak'ah aktsaru minal ula. Pembahasan tentang rakaat kedua berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rawa al-Bukhari an Abi Qatadah radhiyallahu anhu wa yutawwilu fi raka'atil ula ma la yutawwilu fi raka'atil tsaniyah. <clears throat> Berkenaan tentang rokaat kedua semestinya lebih pendek daripada rokaat pertama. Demikian ini sunnahnya. Rokaat kedua mestinya lebih pendek dibandingkan rokaat pertama. Dan bukan bermakna itu sampai tingkat yakni wajib. Ya, sah-sah saja ketika seorang melakukan sama panjangnya rokaat pertama dan kedua, namun itu khilafus sunnah. Terlebih ketika dilakukan terus-menerus. Kalau sekali dua kali mungkin lupa atau mungkin kurang perhatian. Ya. Akan tapi kalau terus menerus rokaat pertama cepat, sementara rokaat kedua malah lebih lama, terus terusan seperti itu. Kula yaum tiap hari. Maka ini khilaf sunnah. Ini perkara yang makruh, perkara yang tidak disukai dan perkara yang menjadi sunnah. pun sunnahnya adalah rokaat kedua lebih pendek daripada rokaat pertama. Ada pun tentang sholat duhur pernah kita sebutkan. Apa di antara hikmahnya? Ditunjukkan dalam sebuah hadis yaitu uh, Nabi alaihi wasallam memperpanjang rokat pertama ya. Dan itu kebiasaan secara global rokat pertama selalu lebih panjang daripada rokat kedua Namun tidak terlalu terlampau jauh Panjang Suatu ketika Ada di antara jamaah yang kemudian batal Keluar Membatalkan sholatnya keluar Karena hendak ke belakang Kemudian dia pulang ke rumahnya dan gaib BAB rumahnya. Kemudian balik lagi ke tempat sholat jamaah dan mendapatkan jamaah masih pada posisinya Rasulullah SAW masih pada rokaat pertama. Sebagian sahabat mengatakan aku tidak memahami kecuali Nabi Alaihissalam ingin yaitu apa namanya eh, memberikan kesempatan Kurang lebih maknanya bagi yang datang tadi. Dan bukan bermakna itu terus-menerus, namun ahyanan. Sesekali terkadang rakaat pertama itu panjang. Namun seringnya yaitu kadarnya zuhur, asar, isya pernah kita sebut surat-surat apa? Ausatil mufassal ahsan. Salat zuhur, salat asar, salat isya mestinya seringnya membaca surat-surat panjangnya seperti ausat, ausatil mufassal. Surat-surat antara apa ini? Antara surat apa sampai apa? Abdullah. Amma yatasaalun sampai ad-duha. Ya. ini surat-surat Ausatil Mufassal. Sekitar itu bacaannya. Ya, antara zuhur, asar dengan isya. Adapun salat maghrib bacaannya apa? Mas Wahib. Kisar Mufassal. Kisar Mufassal antara ad-duha sampai Anas. Surat-surat paling pendek itu salat maghrib. Salat subuh paling panjang atwalil mufassal tiwalil mufassal dari surat Qaf sampai amma saalun atau yang sesuai panjangnya dengan hal itu. Dan telah kita bahas dan pernah kita sebutkan dalam masalah kiraah, kalau terus-menerus membaca potongan-potongan ayat. Ini khilafus sunnah. Kalau sesekali tidak mengapa. Seorang imam tidak mengingatkan jamaahnya, tidak mengingatkan makmum tentang satu dua ayat disebut dibaca, tidak mengapa. Namun terus-menerus setiap hari membaca potongan ayat akhir Al-Baqarah, akhir Ali Imran, akhir Al-Maidah terus seperti itu. Ini khilafus sunnah makruh hukumnya disebutkan, disebutkan oleh para ulama. Juga disebutkan Syekh Muhammad Basmul dalam syarah sifat salat beliau terhadap Syekh Al-Albani rahimahullah, taala. Maka kembali ke sana salat zuhur kurang lebih panjangnya ausatul mufassal. Namun ada kalanya tadi pernah Nabi alaihi wasallam baca lebih panjang. Dan tidak mengapa pula ketika dipandang e, dibutuhkan diperpendek. selaturnya diperpendek, dipersingkat, lebih-lebih ketika safar, ya semisalnya. Namun secara keumuman tadi pertengahan duhur, asar dan isya dengan surat-surat ausatil mufassal. Dan diantara yang di situ disebutkan bahwasanya kenapa hikmah apa faedah rokaat pertama lebih panjang supaya yang masbuk dapat kesempatan Coba kalau yang pendek itu yang paling pendek rokat pertama. Rokaat terakhir paling panjang. Ya, lainnya pada dapat. Rokat keempat dapat. Tapi tiga rokat yang pertama telat karena cepat. Rokat pertama cepat pendek, rokat kedua pendek, rokat ketiga pendek, rokat keempat panjang dia dapat. Tapi cuma dapat satu. Ya kan? Tapi kalau rokat pertama panjang Ya, ada yang datang masbuk masih dapat rokat pertama, rokat dua lebih pendek, tiga empat lebih pendek, dia pun dapat. Tapi bukan bermakna kemudian yaitu seorang bermudah-mudah, gampangkan tanpa udur. Berbeda kalau seorang saya wafan kebelet ya. Ya, tidak perlu kemudian dia memaksakan diri saya harus dapat selalu takbir pertama oh, dia mulus kok fabda'u bil khala mulailah dengan khala pernah kita bahas ya, karena itu menghilangkan kekhusyuannya dia mulai meskipun dia masbuk dia mulai dulu dia menahan e, rasa ingin buang air kecil atau buang air besar dia dahulukan akan tapi jika tanpa udur tidaklah semestinya seorang meremehkan dalam masalah ini jadi sebutkan banyak hal tentang bab ini e, eh, mazalan mazala qaum yata'akhkharuna 'anis salat hatta yu'akhiruhumullahu yaumal qiyamah. Di antara yang disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Allah SAW mengatakan senantiasa ada orang-orang yang menunda-nunda, mengakhir-akhirkan sholat jamaah mereka sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mereka di hari kiamat. Maka perkaranya tidak sepele, ya. E, mengakhirkan nunda-nunda sholat, ya. Bukan perkara yang sepele. Dan demikian pula perbedaan hanya satu soft. Itu pun perbedaannya jauh dari sisi pahala dan keutamaan disebutkan di sana beberapa riwayat dan sebagainya taif disebutkan jaraknya seperti jarak bumi dan langit namun sehingga saya taif riwayatnya namun yang jelas satu soft pun berbeda ini bisa berbeda jauh namun tentunya bersikap tengah seseorang tidak kemudian berkelahi karena pengen dapat soft pertama rebutan ya, akhirnya teman-teman ya, bukan begitu juga <clears throat> dan ini bisa jadi terjadi di Indonesia mungkin tidak ya pakai wuh ya keo sama yang lain kalau di sebagian tempat terjadi betul saking semangatnya mereka itu di hajis misalnya di booking jadi sudah datang kasih entah jumatan ataupun daras pelajaran ataupun sholat tertentu dikasih saja dah misalnya ditinggal pergi ke kamarnya <laughs> ditinggal pergi ke dipesen ini nah, kemudian ya, datang ketika mau sholat dia bilang, ada makani, ini tempat saya. Ini sudah ada sajadahnya. Sudah ada hajis yang pesan. Maaf ya hajis, mau buang, dibuang <laughs> sajadahnya. Tidak ada ini apa pesan-pesan tempat seperti ini buang. Saya bilang, tapi saya tadi memang di sini, bukan cuma tak taruh. Saya memang di sini, kemudian keluar dulu baru masuk. Dan beberapa hal kadang seperti ini. Maka perkara yang sunnah tidak kemudian didahulukan karena eh, atau dengan cara yang dapat menimbulkan dosa. Ya, pernah kita sebutkan beberapa contoh-contohnya. Ya. Eh, hendak menyentuh hajar aswad, namun berkelahi, tidak juga demikian pula Rasulullah SAW menunda merenovasi Ka'bah, ya, karena khawatir kaumnya tidak terima. Kan ini beberapa hal contohnya banyak. Kembali ke sini, eh, sunnahnya adalah rokat pertama lebih panjang daripada rokat kedua. Hadisnya Hadis Abu Qatadah di antaranya dalam riwayat Bukhari. Yutawwilu dulu Rasulullah SAW memanjangkan rakaat pertama, malah yutawwilu fi rakaat tsaniyah. Apa yang tidak beliau panjangkan pada rakaat kedua. Wa fi riwayat dalam sebuah riwayat kana yutawwilu fi rakaatil ula min salatiz zuhur. Dahulu Rasulullah SAW memanjangkan rakaat pertama dari sholat duhur wa fit beliau lebih pendekkan pada rakaat kedua wa yaf'alu dzalika fi sholatis subuh beliau lakukan itu pula pada sholat subuh rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua jadi semuanya ada dalam Bukhari ada dalam Sahih Bukhari Ada dari yang menunjukkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua Kemudian pembahasan berikutnya adalah at-tasyahudul awal, tasyahud awal. Sekarang membahas ada tasyahud awal. Dan ini pada sholat rubaiyah ataupun sholat uh, eh, sulatiyah. Sholat sholat yang tiga rakaat ataupun sholat yang empat rakaat. Ada pun sholat sholat yang dua rakaat itu bukan tasyahud awal, namun tasyahud akhir. Namun pembahasan kita sekarang ini adalah lebih kepada membahas tasyahud awal. Dan sebelum kita masuki, ada perkara yang penting kita ingatkan juga tentang pembahasan yang lalu, duduk istirahat. Duduk istirahat itu tata caranya adalah duduk dengan iftirash. Ya, ada khilaf di antara ulama sebagian mengatakan tawarruk, namun yang benar seperti pendapat Imam Syafi'i dan yang lain yaitu dengan iftirash. Duduk iftirash telah kita praktekkan di pertemuan yang lalu, duduk di atas telapak kaki kiri, ya, seperti duduk tasyahud awal. Itu duduk istirahat. Ya. Ketika bangkit dari sujud kedua hendak bangkit ke atas dulu istirahat terlebih dahulu yang telah kita sebutkan pembahasan bab ini dan dalil-dalilnya. Dan telah disebutkan pula duduk istirahat eh, perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukumnya dan maksimalnya hukumnya sunnah dan saya belum tahu yang mewajibkannya. Di antara faedah penting kalau kita tahu itu hukumnya sunnah di samping juga kita tidak sepelekan di sisi yang lainnya kalau kita tahu hukumnya sunnah tidak sampai tingkat wajib maka ketika kita jadi makmum, imamnya cepat gerakannya. Apa faedahnya? Imamnya gerakannya cepat dan kita tahu duduk istirahat itu sunnah, tidak sampai tingkat wajib. Apa faedahnya? Bisa kita tinggalkan. Misalnya, imamnya cepat. Ya. <clears throat> Dari sejak masuk Wah ini sudah mau rukuk ini. Ya sudah baca langsung Al-Fatihah. Karena kita tahu doa istiftah itu apa? Sunnah. Daripada nanti nggak dapat malah. Ya. Karena kalau ketinggalan ruko, imamnya sudah berdiri tidak nggak kehitung. Ya. Keburu. Dan ini bisa baca Al-Fatihah, langsung baca. Begitu pula ketika posisi sujud. Posisi sujud kemudian berdiri imam, Allahu Akbar. Dan kita tahu imam ini biasanya cepat, kita baru berdiri, imamnya sudah takbir ruku. Allahu Akbar. Padahal Al-Fatihah kita belum selesai. Padahal Al-Fatihah itu apa? Rukun, ya kan? Rukun. Harus. Nah, kalau surat setelahnya pun sunnah. Kalau rukuk minimal kita baca satu Subhana rabbiyal Azim dengan tumainah dah satu kali itu. Mungkin yang lain Subhana rabbiyal Ala misalnya dapat. Tapi ini Al-Fatihah panjang. Terkadang imamnya cepat ngebut selak mau rukuk maka kita tidak kemudian membela-bela menegakkan menjalankan yang sunnah duduk istirahat dengan konsekuensi atau resiko kita kehilangan al-fatihah maka kita tahu yang sunnah ini di kita hilangkan karena kita mengejar rukunnya gitu sehingga kita ketika kita tahu imamnya ini cepat kita harus membaca al-fatihah ini nggak baca al-fatihah nggak sah sholatnya maka saya ngejar imam untuk posisi berdiri langsung tanpa duduk istirahat, langsung berdiri. Seperti ketika bangkit dari sudut sahwi, langsung berdiri ke atas tanpa duduk istirahat. Ini faedah-faedahnya kita membahas eh, hukum-hukum mana yang wajib, mana yang sunnah, begitu pula tentang wudhu. Oh ini yang sunnah e, tiga kali itu sunnah. Berarti kalau airnya mepet, ya bagi-bagi sama teman-temannya satu kali satu kali saja misalnya. Atau yang ini sunnah, tidak usah yang ini. Atau tadi sholatnya keburu waktunya pesawat mau take off atau ditunggu cepat bukan kita hilangkan rukunnya kemudian tanpa tumak ninah sholat kita ngebut cepat tidak diterima sholatnya man. tapi kita dengan tenang tetap tapi kita kurangi apa yang bisa kita kurangi tidak baca istiftah misalnya tidak perlu mengulangi sampai tiga kali bacaan eh, ruku atau sujud misalnya dan beberapa yang lain tanpa sholawat ketika tasyahud awal ini akan kita bahas nanti. Baik. <clears throat> At-tasyahudul awal. Di sini membahas tentang tasyahud awal. Qala al-muallif rahimahullahu taala thumma yajlisu lit-tasyahud ba'da rak'ataini kajulusihi baina sajdatain. Kemudian seseorang duduk rakaat kedua sama tata cara rukuknya seperti yang pernah kita bahas dulu. Tata cara i'tidal, sujud sampai kemudian dia duduk setelah rakaat setelah sujud kedua dia kemudian duduk untuk duduk tasyahud Tsumma yajlisu tasyahud. ba'da rakaatain. Setelah dua rakaat maka dia duduk untuk tasyahud. Kenapa disebut tasyahud? Karena di situ ada bacaan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Taib. Ada tasyahud di situ sehingga disebut bacaan tasyahud karena ada syahadat. Ba'da rakaatain dia duduk kajulusihi baina detain seperti duduknya dia ketika duduk di antara dua sujud pernah kita sebutkan ada berapa jenis duduk dalam sholat sempat ikut uh, monggo Dek Rio ingat duduk sholat ada berapa Tiga kurang satu. Coba sebut dulu yang ada. Tiga. Duduk istilahnya, eh, mungkin gak sulit ya. Taib. iftarash, ya. Kemudian duduk. Ingat yang lain? Abu Raihana ingat? Iftarash. kemudian kedua tawarruk. Kemudian apa? Ik'a. Ayo. Kemudian tarabbu. Ayo, iya, ini dia. Ada empat macam duduk dalam salat iftirash, tawarruk, ik'a dan tarabbu. <clears throat> dalam pembahasan ini eh, duduk yang paling sering adalah duduk iftirash yaitu duduk menduduki telapak kaki kiri ya. dan tidak kita perjelas lagi empat tadi eh, mungkin lain waktu ya seperti tawarruk itu pada duduk tasyahud akhir dan beberapa yang lain. Di sini duduk seperti duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud pernah kita sebutkan, ya. Punya dua macam cara duduk, iftirash dan apa satunya? Duduk apa Abdullah? La. Masa tasyahud tawarruk. Nah, Tapi ada pendapat ulama. saya Ada ulama yang berpendapat kalau duduk tasyahud meskipun awal itu tawarruk. Pendapat siapa ini? Ingat, pendapat Imam Malik rahimahullah taala, gurunya Imam Syafi'i. Taib. Kalau Imam, taib, kita sebutkan ya, mungkin karena sudah membahas <clears throat> Abu Hanifah rahimahullah taala menyebutkan duduk tasyahud awal maupun akhir semuanya iftirash. Gak ada yang miring, gak ada yang tawarruk gini. Semuanya tegak. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala duduknya baik tasyahud maupun tasyahud akhir dua-duanya tawarruk memiring semua ini Imam Malik tinggal dua imam Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ini guru murid dan juga teman dua-duanya berpandangan kalau tasyahud awal itu duduknya iftirash tegak kalau duduk akhir duduknya tawarruk miring dan ini ditunjukkan oleh dalil-dalil ini yang kuat Tinggal mereka berdua pun beda pendapat Kalau sholat tasyahudnya cuma satu Seperti sholat subuh nah, Nanti kita bahas di tasyahud akhir ya Insya Allah Karena sekarang pembahasan kita apa? Tasyahud awal ya. Sekarang pembahasan kita adalah tasyahud awal Di sini kata beliau Kajulusihi baina sajdataini fi kaifiyatil yadain Yaitu dan telah kita sebutkan Perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu apa? Fi tasamuh Ada kelonggaran Ya, jangan sebaliknya. Perkara usuludin perkara pokok, perkara prinsip kita kita sepelekan, tidak usah saling ribut lah. Cuman masalah seperti ini kok sama-sama. Adalah masalah prinsip. Sementara yang satunya ya juga masalah e, eh, foto malah diperuncing. Namun tentunya bukan bermakna yaitu e, kemudian setiap perkara itu e, kemudian layak untuk diladeni semua perdebatan. Nah, banyak di sana ada mujadalah mazmumah, perdebatan yang tercela. Eh, ada pembahasan tersendiri. Kembali ke sini, duduk di antara dua atau duduk tasyahud, duduknya sebagaimana duduk di antara dua sujud fi kaifiyatil yadain pada tata cara kedua tangan wa fi kaifiyatil rijlain dan pada tata cara kedua kaki sama illa fil ik'a kecuali pada duduk ik'a ini beliau. Dan banyak para ulama mengatakan yaitu duduk tasyahud sama seperti duduk di antara dua sujud, boleh iftiras, boleh duduk ik'a. Duduk ik'a itu uh, ada dua tafsiran ya. Uh, coba Abdullah ke depan duduk. Praktekan sebentar duduk ik'a ke depan. Baik. Duduk ik'a. Ya. Ini duduk ik'a. <clears throat> Ini yang disunahkan dalam hadits Ibnu Abbas Sunnatu nabiyikum. Sunnah nabi kalian dilakukan sesekali. Dan itu boleh. Dan ada dua yang kedua dihamparkan semuanya, diduduki. Dua-duanya diduduki. Dihamparkan semua. Buka, taruh. tidak Taruh di belakang. Ya. Ya, ada yang menafsirkan seperti ini. Namun yang roji yang pertama. Namun yang roji pertama. Baik, kasih. Kemudian di sini disebutkan wa yadayhi ala faqidaihi kawadaihi ma fil julusi baina sajdatain. Kemudian dia letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sebagaimana dia ketika meletakkan kedua tangannya pada duduk di antara dua sujud. Irji ila bahtil julus baina sajdatain. Silakan kembali pada pembahasan duduk di antara dua sujud. Dan telah kita sebutkan pembahasan masalah duduk di antara dua sujud. Dan tangan yang roji adalah tetap diletakkan biasa ada pun tasyahud maka diangkat yaitu apa? E, jari telunjuknya. Adapun Syekh Utsaimin setiap kali duduk itu gini. Itu Syekh Utsaimin. Setiap kali duduk tangan seperti ini. Tasyahud enggak tasyahud setiap kali duduk seperti ini. Ini pendapat Syekh Utsaimin dan sebagian menukilkan Ibnu Qayyim. Namun belum pernah kami mengetahui sebelumnya selain mereka berdua ataupun Syekh Utsaimin sendiri rahimahullah taala. Dan telah kita sebutkan pembahasan tentangnya. Kita sebutkan hadis-hadisnya. Beliau akan menyebutkan hadis dalil tentang bab ini. Tentang permasalahan tasyahud awal kita baca sejenak ba'da azan insyaallah taala. Kita azan dulu. Insyaallah kita tunda sejenak. Qala al-muallif rahimahullahu taala rawa muslimun min hadithi Aisyah radhiyallahu anha wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah Al-Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sifat salat Nabi alaihi wasallam wa kana yaqul adalah Nabi alaihi wasallam beliau mengucapkan di setiap dua rakaat at-tahiyyah bacaan at-tahiyatulillah sampai akhir ya. dan nanti akan ada pembahasan insyaallah taala yakni sampai di mana tasyahud tersebut Adapun sampai asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan Abdul Rasulullah maka ini sepakat para ulama tentang ini. Adapun tentang salawat yang dibaca setelahnya pada tasyahud awal ada khilaf di antara ulama. Insyaallah kita sebutkan jika mencukupi waktunya. Wa fi sahih bukhari min hadits Abi Humaid as said radhiyallahu anhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annahu kana idza jalasa fi rak'ataini jalasa 'ala rijlihi al-yusra wa al-yumna. Dalam hadis Sahih Bukhari dari hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu menceritakan eh, bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi apabila duduk pada dua rakaat jalasa fi ala rijlihi yusra wa al-yumna. Apabila beliau duduk pada dua rakaat, ini yang dijadikan dalil oleh sebagian eh, saudara-saudara kita bahwasanya duduk tiap dua rakaat itu duduknya iftiras tegak. Di sini disebutkan ida jalasa fi rakaatain apabila beliau duduk pada dua rakaat. Umum mau awal mau akhir jalasa ala rijlil yusra. Beliau duduk di atas kaki kirinya wa nasaba dan menegakkan kaki kanannya. Akan tetapi Dijawab bahwasanya hadis ini konteksnya adalah membicarakan sholat yang ada kelanjutannya. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Oleh karena disebutkan dalam hadis wa kana wa idza wa kana jalasa fil akhir ya. Dan adalah beliau alaihi salatu apabila duduk yang terakhir disebutkan. Oleh karena Imam Syafi'i berpandangan ini umum. Asal duduk itu terakhir mau dua rakaat, mau tiga rakaat, mau satu rakaat, mau empat rakaat, pokoknya duduk terakhir. Maka itu duduknya tawar miring. Nah, ini insya Allah kita bahas lebih lanjut di pembahasan tasyahud akhir nanti. Ya, namun ini sekedar sambil lewat karena di sini disebutkan hadits Abu Umaid tidak jelas apabila beliau duduk di dua rakaat. Padahal ini konteksnya bukan hanya semata E, menunjukkan duduk di dua rakaat ini dua rakaat yang terakhir. Akan tetapi duduk di dua rakaat pertengahan yaitu tasyahud awal. Ya, dan kalaupun dibawa kepada rakaat yang terakhir itu ihtimal dan tidak sorih, tidak jelas, namun hanya sekedar kemungkinan. Namun ini syahidnya bahwasanya tasyahud awal duduknya iftirash dengan tegak. Dan ini disepakati oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah sama Malik. Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah berpandangan semuanya duduknya apa? Iftirah tegak. Nah, Imam Malik enggak. Maka dalam hal ini duduk tasyahud awal Imam Ahmad, Syafi'i dan Abu Hanifah sepakat semuanya duduknya iftirah tegak. Ini dalilnya dalam Sahih Bukhari hadis Abu Humaid. Tsumma yaqul, kemudian beliau berkata, "At-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat Assalamu alaika ayun nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Taib ini tentang eh, bacaan tahiyat insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian satu hari terakhir disebutkan di sini hadisnya Abdullah bin Mas'ud rawal Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda "Ida jalasa ahadukum fis salat apabila salah seorang dari kalian duduk dalam salat falyakul hendaklah ia ucapkan ini bentuk perintah falyakul at hendaklah dia ucapkan at karena kemudian menyebutkan setelahnya sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Warawahu Muslim bilafat dan ada pun dalam riwayat Muslim juga sama dari hadits Ibnu Mas'ud, namun riwayat Muslim dalam sahihnya dengan lafaz idza qa'ada. Sama maknanya. Idza jalasa dengan idza qa'ada, hanya beda sedikit lafaz namun maknanya sama. Apabila duduk salah seorang dari kalian dalam salat, falyakul hendaklah dia ucapkan at-tahiyatu lillah, yakni ketika duduk tasyahud. Uh, eh, pun tentang isi bacaan duduk tasyahud dan kandungannya, apa makna tahiyat apa makna eh, at salawat di sini yang dimaksud, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Namun di sini ada perkara penting yang tidak kita sebutkan uh, untuk uh, pembahasan akhir dalam masalah tasyahud awal tentang hukum. Ya, dalam pertemuan ini yaitu hukum tasyahud awal. Hukum melakukan tasyahud awal yang rajih adalah wajib. Meskipun jumhur mayoritas ulama berpandangan tasyahud awal itu sunnah. Tidak sampai wajib. Ini pendapat mayoritas ulama, jumhur. Tapi pendapat yang kuat dia dihukumi wajib. Namun tidak sampai rukun. Apa maknanya? Kalau rukun itu ketinggalan, orang sholat tidak mengerjakan rukun seperti ruku, seperti apa diantaranya? Takbiratul ihram. Ya. Seperti apalagi Al-Fatihah. Lupa tidak baca, maka tidak sah sholatnya. Maka penting bilang Allahu Akbar ketika sholat itu lebih penting daripada ngangkat tangannya. Sebab ngangkat tangan jumur berpandangan sunnah. Tapi menyebutkan Allahu Akbar takbiratul ihram ini wajib bahkan rukun. Kembali ke masalah ini, <clears throat> maka rukun tidak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan satu rukun tanpa udur, baik eh, dia ketinggalan lewat sengaja tidak sengaja batal sholatnya dan dia harus mengulangi misalnya sholat kelewatan tidak sujud satu kali dia ulangi di depan ya. atau dia tidak mengerjakan rukun al-fatihah misalnya tes misalnya adapun dia terlupa kewajiban-kewajiban solat, maka boleh dan bisa ditambal dengan sujud sahwi. Suatu ketika Nabi Alaihissalam pernah sholat dan beliau langsung bangkit ke rakaat ketiga, beliau lupa duduk tasyahud awal. Dan ini pernah kita sebutkan atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihissalam pernah ditakdirkan lupa. Sehingga ini jadi pelajaran bagi kita kalau kita lupa, ini imam lupa, ya. Itu apa yang harus dilakukan? Begitu pula makmum, jangan kemudian berlebihan. Imam keleru. Jangankan keliru gerakan, keliru bacaan sedikit saja sudah jadi omongan saat masjid. Kayak wingi wacane wah jadi gergeran di ronda. Jadi apa, di pos ronda bahas cuman masalah imamnya salah baca. Subhanallah. Padahal Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana basyar." Aku ini hanya manusia seperti kalian. Adkur wa ansa. Meskipun beliau nabi, diberi wahyu dan orang termulia, paling bertakwa, namun dia mengatakan aku juga manusia seperti kalian, aku bisa ingat dan bisa lupa. Faidah nasi itu pada kiruni, maka kalau aku lupa ingatkan aku. Nabi Alaihi Wasallam pernah sholat zuhur dua rakaat saja, duduk salam. Beberapa saat dia semua, Zulhudayy mengingatkan. Aku sirati sholat ya Rasulullah. Apakah sholatnya dikosor ya Rasulullah? Diingat. Kemudian Rasul menambahkan. Apa yang harus dilakukan? Maka di situ ada Rasul menambahkan dua rakaat, kemudian sujud sawi setelah salam. Rasul pernah sholat zuhur lima rakaat lupa. Ya, itu manusiawi. Namun kemudian bagaimana caranya? Maka kewajiban-kewajiban sholat ini kalau lupa tetap sah sholatnya, namun semestinya ditambah dengan sujud sahwi. Kalau lupa kita baca tasyahud 14 atau kita lupa baca yang wajib tidak mengapa. Namun kalau rukun ini harus. Dan tasyahud awal hukumnya adalah wajib sebab di sini disebutkan dalil fal yakul hendaknya dia ucapkan perintah dari Nabi Alaihi Wasallam untuk membaca at-tahiyatulillah itu perintah menunjukkan hukum asalnya adalah apa wajib adapun lupa maka tetap sah sholatnya teruskan dan semestinya ditambal dengan sujud sahwi dua kali sujud yaitu di sebelum salam karena ada yang kurang sehingga sujud sahwinya dilakukan sebelum salam Allah Ta'ala alam suap yang bisa kita bahas dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan tasyahud awal lebih spesifik yaitu tentang bacaan dan kandungan-kandungannya.